Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Wa la yumna'u sabiyyun mumayyizun muhdisun walau junuban hamla wa masa nahi mushafin li hajati ta'allumihi wa darsihi wa wasilati maka hamlin lil maktab wal idyani bil muallim li yu'allimau minhu wa yahrumu tamkinu ghairul mumayyizi min nahwi mushafin Walau ba'du ayah Wa yahrumu batu bil ajamiyah Wa wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi Wa ilmin syar'iyin Wa kadha ja'luhu baina awraqihi Khilafan di saykhina Wa tamzikuhu abasan Wa bal'u ma kutiba alaihi La syurbinah mahwihi Wa maduri jiri lil mushafi Malam yakun ala murtafi'in wa yusanu al qiyamu lahu kal alim bal aula wa yukrahu harku ma kutiba alaihi illa li ghoradin nahwi siyanatin fa ghaslu aula minhu wa yahrumu bil janabah al muksu bil masjid wa qira'atu qur'an bi qasdihi wa la ayatin bi haitsu yasma'u nafsu walau sabiyan khilafan lima aftabi an-nawawi wa bi nahwi haidi la bi khuruji tolkin salatun wa qira'at wa qira'atun wa saumun wa yajibu qada'uha la shalah bal yahrumu qada'uha alal aujah Bismillahirrahmanirrahim نود تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع عن فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويم ولا يمنع صبي wala yumna'u sabiyun dan tidak dicegah anak kecil mumayyizun yang mumayyiz anak kecil yang sudah mumayyiz muhditsun yang dia dalam keadaan hadas walau junuban walaupun dia dalam keadaan hadas besar junub hamla wa massa nahwi mushafin li hajati ta'allumihi wa darsihi hamala wa massa hmm? حمل حمل ومس اثنين جنوب والحائض لا لا حمل ومس حملا ومسا حمل أو نسب الخافض نسبها على نسب الخافض على ايه؟ نسبها على نسب الخافض اه حملا حمل ومس نهوي مضاف اليه اه خلاص مضاف Wala yumkinu tidak dicegah anak kecil mumayyizun yang mumayyiz muhdizun yang dalam keadaan hadas walau junuban walaupun dia hadas besar hamla wa massa nahwi mushafin membawa dan memegang semisal mushaf lihajati ta'allumihi karena keperluan ta'allumihi belajarnya حمله الأسئلة إيه؟ الخاصة كيف يعني ولا يجوز ولا يمنع صبي يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا أه؟ حمل ومس نحو حمل يمنع مضافان إلى ما بعدهما ها؟ وهما منسوبان باسكات الخافض أنا هذا هذا ألف هذا لا لا ما في إيه طيب الحمل يمنع ذكر لكن ذكر من الصبي اه صبي ها صبي اه صح صحيح صحيح saya ulangi Wala yumna'u sabiyun tidak dicegah anak kecil mumayyizun yang mumayyiz hmm, Muhdithun yang dalam keadaan hadas walau junuban Walaupun dia dalam keadaan junub hmm. Hadas besar Hamla wa massa nahwi mushafin membawa dan memegang semisal mushaf Al-Qur'an lihajati ta'allumihi karena keperluan ta'allumihi belajarnya wadarsihi di sini daras belajar ya cuman kalau di sebagian pernah yang Anda dapatkan dari waktu belajar sana daras al makna daras ini giroah baca kalau memang makna daras dengan makna ta'allum berarti ataf tafsir Cuman di sini ada artian itu qiraah. Li ta'lihajati ta'allumihi wa darsihi karena keperluan untuk belajarnya dan membacanya. Wa wasilatihima dan perantara daripada ta'allum wa dars. Wa dan perantara daripada belajar dan membaca Al-Qur'an. Contohnya wasilah di situ apakah hamlihi lil maktab seperti membawanya ke maktab ke kantor wal itian bihi dan mendatangkan bihi dengan itu mushaf lil muallimi untuk orang yang mengajar liuallimahu minhu supaya mengajarkan itu mushaf minhu dari itu liuallimahu mengajarkan untuk mengajarkan uh, itu mushaf Anda orang yang liuallimahu yu'allimahu yu'allimaha supaya hamil uh -huh. untuk mengajarkan itu muallim minhu daripada itu mushaf daripada itu mushaf hu itu kepada yang bawa hmm, okay. ya yu'allimahu supaya muallim tadi mengajarkan kepada hu itu sobi yang mumayyiz tadi ya minhu dari itu mushaf tapi di sini dikatakan boleh bagi anak kecil tidak dicegah jika dia mau belajar, ya, jika mau belajar kemudian baca Al-Quran tidak dicegah walaupun dia dalam keadaan muhdis. Dikatakan sini mumayyiz, mumayyiz berarti dobitnya di situ ada beberapa pendapat, cuman yang paling bagus dari para dobit mumayyiz ayyakula nafsahu wa yashraba nafsahu wa yastanjiya nafsahu. Dia bisa makan sendiri, minum sendiri, Kemudian istinja sendiri. Itu dikatakan mumayyiz. Ada yang berpendapat ay arifa bainal yamin wasyimal. Ada yang mengatakan makna dari barang mumayyiz yaitu mengetahui antara kanan dan kiri. Ada yang ada yang mengatakan juga yang dikatakan mumayyiz itu apa? Ayyufarriqu bainat tamra wal jamrah. Itu bisa membedakan antara tamer, kurma dan jamroh bara api. Nah, itu dikatakan mumayyiz. Cuman lobit yang paling bagus yaitu tadi makan sendiri, bisa minum sendiri, kemudian bisa istinja sendiri. Ya apa ini sobi mumayyiz? Tidak dicegah bagi anak kecil yang sudah mumayyiz muhdis. Dia dalam keadaan muhdis, hadas. Dia tidak punya wudhu. Walau junuban, walaupun anak kecil tadi junub. Loh, ya apa surahnya anak kecil junub? Surahnya anak kecil junub kalau seandainya keluar mani dikatakan apa? Balik nantinya. Nah, ini ada beberapa gambaran diantaranya situ kalau seandainya anak kecil itu dikawinkan Anak kecil masih umur 7 tahun masalah dikawinkan Kemudian dia berhubungan dengan istrinya Ya junub berarti dia Ya ilajul hasyafa fir farji Memasukkan hasyafa ke farj Berarti dia dikatakan junub nah, Ini walaupun dia dalam keadaan junub Tidak dicegah untuk apa? Membawa dan memegang semisal mushaf Cuman itu hanya untuk keperluan belajarnya dan untuk keperluan membaca ya, belajar maksudnya ya wawasilatihima dan wasilah keduanya kenapa karena sulitnya untuk ada masyagoh kalau seandainya disyaratkan dia harus punya wudhu di situ katanya taklifuhu istishabut tahara amrun ta'lumu fihil masyagoh kalau diperintahkan harus punya wudhu sulit anak kecil lagi walaupun dia sudah umayyiz sulit untuk menjaganya karena itu diperbolehkan walaupun dia tidak mempunyai wudhu. Cuman ini khusus untuk perkara belajar. Adapun untuk sholatnya tidak boleh. Kalau dia anak kecil umais, tadi mau sholat wajib wudhu. Atau masalah mau mau abtawaf anak kecil wajib wudhu. Ini hanya untuk lihaja tidak wa wadarsih khusus. Baik. Di situ ada pembahasan yang lain sebetulnya. Kalau untuk uh, baca saja, ya baca saja, ya apa ini hukumnya? Kalau cuma baca padahal dia hafal Al-Quran. Kemudian dia baca pegang Al-Quran padahal dia hafal. Ya apa ini hukumnya? Di situ ada dua pendapat. Ada pendapat Imam Rafi'i yang yang dia mengatakan kalau kostu cuma takabut untuk membaca saja, ya dia hafal Al-Quran kok ya dia membaca. Ya apa hukumnya? Ya, kata Imam Rafi tidak boleh, haram. Kalau Ibn Qasim mengatakan, ya kalau dia hafal Al-Qur'an cuman dia tetap membawa Al-Qur'an membaca. Padahal hafal Al-Qur'an, berarti ini kan qasdu sebetulnya tak abut tok kan. Walaupun dia tidak memegang Al-Qur'an bisa. Kata Ibn Qasim, kalau di situ ada ada hajah, ada maslahah, ada faedah dengan membacanya akan memperkuat hafalannya. Nah, kalau anak hafalan, ya hafalan seperti biasanya. Kalau anak lihat kitabnya, lihat Al-Qur'annya, wah ini akan semakin kuat hafalanku. Kata Ibn Qasim, boleh. Kenapa? Ada faedah di dalam bacaan dia, dia dengan melihat daripada Al-Quran dan membawa Al-Quran. Nah, karena itu digabungkan dari dua pendapat ini sama beberapa ulama dikatakan dua-duanya betul. Kalau memang tidak ada maksud kecuali untuk ta'abud, ta'abud mahat murni untuk ta'abud tidak diperbolehkan. Kenapa? Bukan daras, bukan ta'alum. Dia hafal kok. Kemudian dia melihat atau tidak melihat sama. Tidak menambah daripada hafalannya. Ya, ini dikatakan tidak boleh. Kecuali dia harus punya wudhu. Ketika memegang dan membawa Al-Quran. Kalau ada maksud untuk ifadah supaya hafalannya lebih kuat? Katanya boleh. Ini dari dua pendapat digabungkan seperti itu. Kemudian di situ dikatakan boleh. Alasannya karena apa Yang pertama karena bukan likos didars wa ta'alum. Maksudnya cuma ta'abud saja. Kemudian di situ wawasilat wawasilatihima dan perantara daripada ta'alum dan dars diperbolehkan juga bagi so sobi yang mumayyiz tadi. Kahamlihi seperti apa contohnya? Wasilah perantara seperti membawanya maktab. Bukan untuk belajar kan, untuk bawa wasilah ini perantara. Dia membawa ini Al-Qur'an ke maktab untuk dipelajari atau mendatangkan dengan mushaf kepada muallim, diberikan kepada muallim. Bawa dari rumahnya untuk diberikan kepada muallim. Ya, supaya apa? Supaya mualim tadi mengajari mushaf itu kepada dia. Ya apa ini hukumnya? Boleh juga walaupun dia tidak mempunyai wudhu. Loh ini kan bukan hajat ta'alum. Ini wasilahnya, sama hukumnya. Itu, ah. itu tadi itu yang untuk apal Quran itu sobi atau mutrak? Mayis. Mayis. Iya. Jadi kalau kalau yang sudah balik berarti oh, tidak boleh, boleh kan? Tidak boleh. Ya, ini ya, pembahasan masalah sobi mumayis semuanya ini ya. Ya, tadi. Pembahasan masalah sobi mumayis. Jadi bukan berarti orang hafal Quran yang sudah balai kemudian mereka bawa Al-Quran eh, itu berarti dilarang batatan itu iya. ya. Ini pembahasan semuanya tadi itu kalau saya anak kecil hafal Al-Quran dari itu ya. Memayis dia. Kalau anak bes orang besar hafal Al-Quran, oh enggak apa-apa megang Al-Quran. Enggak, boleh. Bukan pembahasannya sini. Sini bahasan sobi yang memayis saja. Kemudian tadi kan dibawakan kepada mu'alim. Lah mu'alimnya? Mu'alimnya harus punya wudhu. Ya, li al muallimnya wajibu alal muallim at-tahara, wajib bagi muallimnya punya wudu. Tidak boleh dia membawa atau memegang Al-Qur'an dengan tanpa wudu. Cuman di situ ada eh, apa ifta fatwa dari Bara Ibn Hajar. Naam aftal hafid Ibn Hajar bi anau yusamih li muaddibil atfal alladhi la yastati wa ayyugima ala tahara fi masil alwah lima fi minal masyaggah. Cuman bukan mushaf ini ya pembahasannya Katanya Ibn Hajar diperbolehkan untuk orang yang mengajari anak-anak kecil yang dia tidak bisa selalu dalam keadaan wudhu boleh memegang papan ketika menulis ya masil alwah memegang papan kan kemarin pembahasan Al-Qur'an itu bukan harus mushaf kan walau kutiba ya walaupun uh, e, ba'dhu ayah walaupun sebagian ayat kemarin walaupun di apa papan tidak harus di mushaf cuman bukan papan yang besar. Walhasil seperti pembahasan kemarin. Itu kalau seandainya muadibil atfal menulis, kan dia kadang-kadang batal wudunya. Apa harus wudhu berulang kali gitu? Memegang alwah boleh apa enggak? Boleh katanya Ifta Ibn Hajar. Diperbolehkan dari fatwa Ibn Hajar. Kenapa? Lima fi lima fi masyaggah. Karena di situ ada masyaggah. Muadib ya. Cuman muadibul atfal guru. Iya. Guru anak-anak ya guru TPQ termasuk Madibul Athar. Cuman katanya Ibn Hajar lakin ya yatayammamu li'annahu ashal minal wudu. Suruh matikan. Akan tetapi di situ dia katanya wajib tayamum. Kenapa? Karena lebih mudah untuk uh, lebih mudah daripada wudu. Kalau wudu dia harus pergi ke tempat wudu. Kalau tayamum walaupun di tempat situ kan bisa. Kata Ibn Hajar tetap wajib tayamum. Tidak wajib dia wudu berulang kali cuman wajib tayamum. Baik. Kemudian wayahrumu tamkinu ghairul mumayyiz. Tadi pembahasan masalah sobi mumayyiz. Sekarang ghairul mumayyiz gimana? Wayahrumu tamkinu ghairil mumayyiz min nahwi mushafin walau ba'dha ayatin. Dan haram tamkinu memperbolehkan ghairil mumayyiz selain mumayyiz. Memungkinkan selain mumayyiz yakni bukan anak mumayyiz belum bisa makan sendiri masih di tulang atau dia istinja belum bisa istinja sendiri berarti ghair mumayyiz min nahwi mushafin haram memungkinkan bagi anak yang ghair mumayyiz tadi daripada memegang Al-Qur'an walau ba'dha ayatin walaupun itu sebagian ayat tidak diperbolehkan kenapa karena takutnya ada imtihan engkau diinjek-injek, engkau disuek-suek abah ada cili. Karena dia baru mayis. Karena khawatir seperti itu diharamkan. Kecuali kecuali katanya di Kurdi ya, yang mana dinagel daripada kitab Iab boleh untuk anak kecil yang belum mumayyiz memegang dan membawa Al-Qur'an kalau di hadapan walinya. Anak wali ini nek kono anak bapak e, ada orang tuanya, ada kakaknya, ada yang menjaga. Kalau mau dirobek eh jangan Ah, ada yang mencegah, boleh benda, Boleh. Kalau seandainya ghair mumayyiz membawa dan memegang Al-Qur'an diperbolehkan jika di hadapan walinya. Kemudian di situ ada tambahan untuk masalah ini di tarsyih. Katanya Galal Galdi ya berkata Galdi Galdi Husain wala yumkinus wala yumak wala yumkinus sibyan wala yumakkinus sibyan alwah bil aqdam, tidak diperbolehkan bagi anak-anak kecil min mahwil alwah daripada menghapus papan-papan tulis bil aqdam dengan kaki ada anak cilik kan ono ya, dengan kaki jangan dibiarkan duduk lucu wa minhu yu'khadhu annahum ya dari situ diambil katanya yumnauna aidan min mahwiha bil busok dari situ berarti karena apa? Karena ada imtihan. Berarti juga dilarang bagi orang mau menghapus daripada ayat-ayat Al-Qur'an dengan air ludah. Itu juga dilarang. Kenapa? Imtihan. Ada uh, ejekan di situ, menghina itu. Cuman di situ uh, fatwa Imam Romli katanya boleh Katanya Imam Ramli al-jawas haitsu qasada bihil i'ana ala mahwil kitabah. Kalau cuman ya untuk menolong supaya tambah bersih dihapus dengan air ludah kata Imam Ramli boleh. Ya, yang lain mengatakan tidak boleh, yang lain mengatakan boleh. Jadi itu masalah khilaf. Cuman yang sering terjadi ini wafita fatwa Ibn Hajar. Ini sering terjadi ini. Dan di dalam fatwa Ibn Hajar yahrumu ja'lu rikin ala usbu'ihi liyashula qalbul warak biha haitsu kana biha rutubah wisul waraqah. Ini biasanya perempuan-perempuan ya, kadang lanang. Yaitu haram apa menjadikan air ludah di atas jari, jari telunjuknya lias hula ya, ngambil air ludah dengan jari telunjuknya lias hula qalbul warak supaya mudah membalik daripada kertas biha dengan itu usbuk tadi hai suka nabiha rutubah seandainya ada di jari-jarinya tadi apa rutubah basah tulawisul warago yang bisa mengotori daripada kertasnya ya, biasanya kalau mau buka balik kertas pakai air ludah ya, dengan jarinya dibuka gini hukumnya apa kata Ibn Hajar haram hukumnya haram kalau ada talwis ya. Kalau tidak ada talwis tidak apa-apa. Kan gitu ya. Hmm. Haitsu tulawith, ada tulawith. Haitsu kana biha rutubah tulawisul waraka. Hmm. Rutubah tadi tulawisul haraka. Ya. Terus tadi Bapak ditambahi lagi sama Ibn Hajar, kalau tadi yang asobi mumayyiz kan boleh ya. Sobi mumayyiz walaupun tidak punya wudhu dia untuk hajat ta'alumihi wa, apa wadarsihi boleh kan membawa Al-Qur'an. Cuman kata Ibn Hajar lebih baik pakai wudhu Wa yusannu man usobi al mumayyiz. Disunahkan mencegah anak kecil yang mumayyiz min masil mushaf dari memegang Al-Qur'an li ta'allum untuk belajar. Lo tadi boleh katanya. Iya, kata Ibn Hajar di sini apa? Khurujan min khilaf. Sunnah hukumnya. Kalau haramnya tidak haram, cuman disunahkan kalau ada anak kecil, ya suruh wudu dulu. Kenapa khurujan min khilaf? Karena keluar dari khilaf man mana afihi. Ada beberapa ulama yang mencegah walaupun itu mumayyiz. Baik. Kemudian selanjutnya wa kitabatuhu bil ajamiyah. Wa yahrumu ma'tuf kepada uh, tamkin. Wa yahrumu tamkinu ghair mayyiz wa yahrumu kitabatuhu bil ajamiyah. Haram menulisnya Al-Qur'an atau mushaf bil ajamiyah dengan bahasa selain bahasa Arab. Hukumnya apa? Haram. Nulis Bismillahirrahmanirrahim B I S Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa? Haram. Ini pendapat ya ini yang ada di sini hukumnya haram. Lah itu katanya pernah Salman Al Farisi menulis apa Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Faris Pak dengan bahasa Persi. Berarti bukan bahasa Arab. Ada katanya di Nagel bahwa Salman Al-Farisi ya mengatakan apa? An-nagoman minal furus sa'aluhu ayyaktuba balahum syai'an minal Qur'an. Fakataba lahum Fatihatul Kitab bil Farisiyah. Mereka meminta kaum Persi untuk mem, apa, mengirimkan beberapa ayat Al-Quran. Akhirnya sama Salman Al-Farisi dikirimkan dengan bahasa Persi. Lu berarti boleh kan itu? Ah, itu yohmal alat tafsir katanya bukan bahasa versi langsung Al-Qur'annya bismillahirrahmanirrahim seperti bahasa Indonesia gitu bismillahirrahmanirrahim enggak. Cuman di situ tafsirnya yang ditulis sama Salman Al-Farisi dikirimkan kepada mereka. Cuman di situ memang ada pendapat yang memperbolehkan. Di situ ada pendapat yang memperbolehkan seperti di Hasyiaten ya, Hasya Golubi itu diperbolehkan menulis Al-Qur'an Cuman lagi ra'atuhu Menulis Al-Quran dengan bahasa ajam boleh Cuman membacanya tidak boleh dengan bahasa Indonesia itu Kenapa? Ya lain bahasanya Kalau ain di situ ain ada di dalam Tidak eh, ada makhrajul huruf dari bahasa Indonesia Karena itu tidak berbolehkan Menul, Menulis boleh, membacanya tidak boleh Nah ya Wa kitabatuhu bil ajamiyah Dan menulisnya dengan bahasa ajamiah dan itu pun kalau seandainya mau nulis dengan bahasa Arab, kalau membahas masalah menulis Al-Qur'an boleh apa enggak? Boleh dengan bahasa Arab. Itu pun kalau menulis dengan bahasa Arab harus dengan khat Utsmani. Harus dengan tulisan Utsmani. Tulisan Utsmani itu seperti riba kan ambil alif. Kalau khat Utsmani bukan dengan alif dengan waw, riba waw. Ra ba waw. Kalau riba dengan alif itu khot yang kita selalu tulis. Cuman yang di dalam khot Osmani riba dengan wau. Nah, di sini dikatakan hal yuktabul mushaf alama ahdatsau nas minal hija? Apakah menulis Al-Qur'an ditulis itu mushaf seperti yang manusia sering menuliskan daripada huruf-huruf hija itu? Fagalala. Tidak illa alakat batil ula kecuali dalam bentuk penulisan yang pertama ay allati katabahal imam yaitu yang menuliskan imam siapa itu imam wahwal mushaful usmani yaitu mushaf usmani katanya Abu Umar gala Abu Umar walai mukhalif lahu fi dzalik min ulama'il aymah di situ tidak ada yang menyalahi berbeda pendapat daripada ulama ul aymah ulama-ulama imam-imam madhab Katanya wagala ba'dhum alladhi dhahaba ilaihi Malik wal karena itu mendapat Malik. Wa fi khilafiha tajhilun tajhilu akhiril umma awwalahum. Khilafnya itu malah memper ya mem, uh, membodohkan ulama-ulama yang akhir ini membodohkan ulama-ulama yang dulu. Wa idza waqa al-ijma' kama tara alaman ah, ma ahdatsil yawm min mithli kitabatir riba bil alif ma'ana muwafiqil lil lafdil hija. Famanu ma laysa min jilsilah aula. Baik. Itu berarti e, penulisannya kalau menuliskan dengan bahasa Arab. Kalau menuliskan dengan ajamiah tadi berarti hukumnya e, yang di sini hukumnya haram, ya. Adapun yang kitab Salman Al-Farisi itu di Yohmal alat tafsir Itu dimungkinkan dia menuliskan tafsir Kemudian ada pendapat yang memperbolehkan Nulis dengan bahasa ajam selain bahasa Arab Cuman tidak boleh membacanya Ya, ada ada kitabah yang tidak sama dengan bacaan memang. Seperti bahasa Inggris. Kalau ditulis misalnya man khalaqas samawati, kalau dibaca bahasa Inggris man khalaqas samawati itu. makanya gitu. Bacaannya lain dengan tulisannya, sepeak speak ya. Hmm. Karena itu bacanya harus dengan baca bahasa Arab walaupun tulisannya dengan bahasa Indonesia ala Golitani. Tapi kalau memang dipegang seperti itu e, menulis seandainya memperbolehkan menulis dengan bahasa Indonesia tadi pendapat yang memperbolehkan ya. E, apa ini membawanya hukumnya gimana? Membawanya gimana hukumnya? Tetap dikatakan mushaf. Ya. Ya juzu kitabatuhu la qira'atuhu bi ghairil arabiyyah. Boleh menulisnya mushaf dengan selain bahasa Arab, lagi ra'atu tidak diperbolehkan membacanya. Walaha hukmul mushaf. Dan itu dihukumi seperti mushaf fil masih wal hamli di dalam memegang dan membawanya. Hukumnya tetap dihukumi seperti mushaf seandainya ada itu bismillahi dengan bahasa Indonesia. Hukumnya apa? Ada pendapat, beberapa ada dua pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi untuk permasalahan membawa dan megang, bodoh dan hilaf tetap hukumnya apa? Haram membawa dan memegangnya. Kemudian wawat'u nahwi dirhamin fi maktubihi diharamkan meletakkan semisal dirham uang dirham fi maktubihi di dalam tulisan-tulisan Al-Qur'an. Ono tulisan Al-Qur'an di atasnya ditaruhi uang dirham atau uang kita sekarang ya. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Baik, kemudian sebetulnya fi maktubi di dalam tulisannya wa ilmin syar'i, kemudian wa ilmun syar'i dan juga meletakkan di atas bukan hanya e, maktub di situ harus Al-Qur'an, wa ilmin syar'iyyin dan juga ilmu syariat. Ilmu syariat seperti tafsir, hadis, kemudian hadis ya kemudian apa fikih fikih hatta nahu wasorof katanya sebagian mengatakan loh berarti sorof dan nahu tidak masuk ilmu syariat tidak juga masuk ilmu sorof ilmu nahu sama diletakkan di situ atasnya Al-Quran atau gaya pangketan duit ya pendukungnya hukumnya haram hukumnya haram dan katanya Einstein, semua kulu ismin mu'azzam, semua nama yang diagungkan, tidak harus di situ ilmu syariat, semua nama yang diagungkan di situ diletakkan di atasnya dirham, hukumnya apa? Haram. Wa kullu ismin mu'azzam. Kemudian wakada ja'luhu baina auragihi. Apa di sini ilahnya apa di situ? Ilahnya imtihan. Kemudian Istirahat nanti ada. Harus duit, barang. Barang juga sama. Hmm. Barang juga sama, cuman barangnya di sini. Ada juga barang yang meletakkan kopiah ya di atasnya Al-Qur'an, meletakkan HP di atasnya Al-Qur'an, itu ada di Fatul Alam. Kemudian ada juga di kitab yang lain. Iya. Meletakkan apapun di atas sesuatu di atas Al-Qur'an hukumnya juga tidak diperbolehkan. Paham ya? Kemudian wakada ja'luhu baina auragihi dan begitu juga ja'luhu menjadikan apa dirham baina auraqihi di antara kertas-kertasnya. Khilafan li syekhina. Loh, sama dengan ibarat tadi berarti. Wawat unahwi dirhamin fi maktubihi meletakkan semisal dirham di dalam tulisan-tulisan Al-Qur'an. Di dalam yang sesuatu yang di dalam eh, ditulis Al-Qur'an. Kemudian di sini menjadikan apa dirham antara kertas-kertasnya. Berarti sama di atasnya juga. Yang ada di ibarat i'ana dia mengatakan itu adalah atof khos alal am. atof khos alal am. Cuman ditolak sama tarsih Ditolak sama tarsih maksudnya ja'lu baina auragi itu tidak nempel. Itu juga haram. lalu gini. Nah, kalau gini tetap haram. Uang di tengah-tengahnya antara kertas dengan kertas. Tidak ditutup, tidak nempel sama sekali. Itu tetap hukumnya haram. Katanya tarsih. Nah, ibarahnya di sini di tarsih. Wa kadza ja'lu baina awraqi ay min ghairi ayyamussa maktubahu. Dengan tanpa memegang maktubahu tulisan-tulisannya. Au yulagihi atau tidak uh, apa menempel kepada itu tulisannya Fahiyah ghairul mas'alatil ula. Itu bukan masalah yang pertama tadi itu. Ja'lu baina aura apa e, tadi yang pertama masalah wat'u dirhamin nahwi dirhamin fi maktubi. Bukan masalah itu, lain. Khilafan lima fahimahul muhashi. Berbeda dengan yang memahaminya muhashi. Maksudnya muhashi sini apa? iana Bal walaysat min dzikril khas ba'dal am. Bahkan itu bukan urusan menyebutkan uh, apa ini Dikrul khas menyebutkan yang khusus setelah am, bukan ataf khas alal am. Kama za'amahu aidan, sebagaimana menyangkanya juga siapa muhasi ya ta'amal. Maka itu pikir katanya. Biasa kan memang di sini itu ya. maktub ya. maktub itu tulisan gimana atau maktub mushaf? Maktub ya mushaf. Maktub di situ tulisan atau mushaf. Nah, kalau sekarang maktub itu Berarti tulisannya dikasih misalnya tanda ada di sampingnya, itu berarti bukan maktub. Tapi kalau mushaf lain lagi, semuanya berarti. Maktubihi ay fi ma kutiba fihi mushaf ay Qur'an kulluhu au ba'dahu. Enggak jelas masih itu. di atas tulisan tulisannya gitu. Eh, tulisan itu kan begini. Kalau ya. sekarang dikasih misalnya ada di sini kertas di sampingnya. Apa makna maktub itu maktub makna mushaf atau maktub itu hanya tulisannya. Berarti yang bayatnya tidak berarti masuk maktub. Tidak ada di situ. Apa bedanya? Maktub sama-sama ibarahnya. Kalitika itu itu apa? Hah? Tinta. Kertasnya ya. apa Apakah itu? apa? Nah, ibarat nihaya wala yajuzu ja'lu nahbi dhahabin fi kahidin kutiba alaihi bismillahirrahmanirrahim. Fi kahid, berarti kertas semuanya itu berarti. Oh, berarti bukan bukan berarti apa namanya? Tulisan, Pak. Tulisan aja berarti semuanya fi karidin maktub fi Ya. Tapi, ya, seperti tadi tadi kan dikatakan wakata ja'luhu baina awrogihi itu kalau di ana mengatakan apa? ataf amal khas, kalau di sini ndak di apa tarsih dia mengatakan bukan. Itu maksudnya ya di antara ndak apa ini eh, min ghairi ayam musa maktubahu dengan tanpa memegang. Ya, dengan tanpa memegang. Kalau tanpa memegang apalagi dibayatnya Hmm? Kalau tanpa memegang apalagi dibayatnya mungkin. Ya, iya. Khilafan di syekhina. Berbeda dari para guru kita. Berbeda dari para guru kita. Uh, maksudnya guru kita sini apa? Ibn Hajar. Cuman di I'ana dikatakan ya, aku tidak mendapatkan di kitab-kitab daripada Ibn Hajar yang menyatakan khilaf bahwa eh, apa ini diperbolehkan meletakkan dirham di mana meletakkan ja'ala baina auragi menjadikan antara kertas-kertasnya Al-Qur'an. Ya di kitabnya tidak ada. Ditolak juga sama Tarsih katanya. Ditolak juga sama Tarsih katanya la'allahu khalafa fi dzalika fil i'ab au fi syai'in min fatawi au katabahu allati lam tahdur inda au kutubuhu allati lam tahdur indana. Katanya mungkin, ya bukan berarti tidak ada kitab Ibn Hajar, ya mungkin di kitab yang kita tidak punya. Kita ya karena orang dulu itu bukan seperti sekarang ya. Sekarang kitab Masya Allah Kalau orang dulu itu kitab itu sangat berharga Kalau sudah punya kitab dibaca sampai selesai Sampai hatam Orang dulu itu Karena sulitnya kitab dulu Kalau sekarang banyak kitab cuma tidak pernah dibaca Beda Nah, di situ dikatakan mungkin di sebagian kitab yang lain. Bahkan ada kemungkinan autalagoh minta goririhi musyafahatan. Mungkin dari kalamnya Ibn Hajar ketika mengajar. Ketika mengajar Ibn Hajar berpendapat ya bahwa diperbolehkan meletakkan apa e, dirham antara aurat. hilafan di syekhina. Tidak mungkin muridnya sendiri meletakkan hilafan di syekhina kecuali karena memang ada gitu loh maksudnya di tarsi. Kalau Diana mengatakan enggak, bahkan ada ibarat yang mengatakan bahwa Ibn Hajar tidak me, tidak ada khilaf, malah mengatakan haram. Gitu. Nah, cuman katanya di Tasih mungkin ada kemungkinan musyafah ketika mengajar seperti ini Ibn Hajar kan muridnya Ibn Hajar ini pengarangnya. Dia mendengarkan langsung dari Ibn Hajar bahwa itu adalah khilaf. Bahwa dia berpendapat boleh. Gitu ya. Khilafan li syekhina. Kemudian watamzi guhu abasan. Merobek-robek Al-Qur'an abasan. Merobek Al-Qur'an abasan. Maksudnya apa? Bukan di because Ya, tidak ada gawe ini nyuwek Al-Qur'an. Hukumnya apa? Haram. Kecuali kalau khawatir linahwi khaufin, ya takut najis atau takut yang lainnya menemukan sebagian ayat Al-Qur'an, dia tidak bisa menjaganya. Ya apa hukumnya? Di seandainya dirobek-robek ada yang mengatakan boleh, ya. Cuman lebih baik dimasukkan air atau dibakar. Cuman lebih baik dimasukkan air. Di situ ada pernah ditanya Ibn Hajar ditanya di fatwahnya. Kelihatannya dari fatwa Ibn Hajar ini muktamad hurmatut tamzik mutlagon. Mutlak diharamkan merobek itu Al-Qur'an, merobek yang ada hurufnya Al-Qur'an. Kelihatan dari fatwahnya ini, yaitu fatwanya di sini wa nasuha suila radhiyallahu anhu amman wajada waragah mulgah fi tariqin fihi fiha ismullah taala. Seandainya didapatkan satu tulisan kertas di situ ada yang terbuang di jalanan. Di situ ada tulisannya ismullah nama Allah. Malah diaf biha? Ditanya Ibn Hajar, apa yang eh, apa dikerjakan biha dengan itu apa? Warokoh yang kertas ada tulisan bismillah, ada tulisan ismullah. Fa'ajaba rahimahullah bigauli maka menjawab menjawab siapa rahimahullah Ibn Hajar qala Ibnu Abdissalam berkata Ibnu Abdissalam ini pendapat Ibn Hajar sekarang berkata dia al aula ghusluha yang lebih utama masukkan ke dalam air nanti akan hancur ketika dimasukkan ke air li'anna wat'aha fil jidar karena kalau saya diletakkan di tembok-tembok ta'arrada li sukutiha wal istihana biha maka itu kemungkinan akan jatuh nantinya akhirnya diinjek-injek lagi sama orang. Wakila tuj'alu fi ada pendapat memang dijadikan fi haitin. Di apa? Di tiang-tiang. Wakila yufarriqu hurufaha wa yulqiha. Ada pendapat memisah-misah hurufnya. Nanti di situ ada nama masalah bismillah dipisah-pisah apa? Eh suwe, Iya. Sini disuwe, dipisah-pisah hurufnya. Ah, berarti kan tidak ada tulisan uh, ah, muadzom kan di situ? bak sendiri, sin sendiri, mim sendiri. Ada pendapat seperti itu. Zakarahu zarkasi Ini berpendapat menyebutkannya Imam zarkasi Fa'amma kalam Ibnu Abdissalam fahuwa muttajah. Katanya perkataan pendapat daripada Ibnu Abdissalam itu lebih terarah. Lakin muktala kalamu hurmatu ja'liya fi haidin walladhi yuttajah ilafu. Lakin muktala kalamu akan tetapi ya muqtada yang menentukan kalamu hurmatu ja'liha fi haitin. Itu haram menjadikannya fi haitin. Kayak haram menjadikan tadi kan? Diharamkan menjadikan di mana? Fi haitin. Kalamnya siapa? Ibnu Abdissalam tadi kan? Iya, di tiang ya. Iya, di tiang katanya Ibnu Abdissalam lebih baik dimasukkan ke air. Ojo ditaruh di apa? Di tiang haram hukumnya kelihatannya seperti itu. Kemudian walladhi tajah khilafu. Kalau dijadikan tiang tidak haram. Aula bukan haram. Al-aula perkataan eh, Ibnu Abdissalam seakan-akan mengatakan haram. Jadi Ibnu Abdissalam mengatakan al-aula ghusluha li'anna wat'aha fil jidari ta'arrad li sukutiha wal istihana biha. Seakan-akan pendapatnya Ibnu Abdissalam ini apa? Haram. Ndak walladhi tajah khilafu bukan haram maksudnya Ibnu Abdissalam. Yang aula ghusluha gitu loh. Wa annal ghuslu wa annal ghusl wa annal ghusl afdal. Khilafu ini khilaful aula. Khilaful aula. لا خلاف ما قال خلاف ما قال خلاف ما قال خلاف الحرمة خلاف التحريم خلاف ما يقتضي وأن الغسل أفضل فقط Ya, dan itu maksudnya apa? Maksudnya Ibnu Abdi Salam itu yang paling bagus itu dimasukkan air gitu. Wa amma tamzik faqad dzakara hulaimi fi minhaji an la yajuz annahu la yajuzu tamzik wa raka fiha ismullah au ismu rasulim lima fihi min tafrikil huruf wa tafrikil kalimah wa fi dhalika izdira' bil maktub fal wajhu salib fal wajhu salis syad wajhu salis itu yufarriku hurufaha syad jadi ya, syad la yang bagi ayya ayu awila alaih <laughs> jadi itu untuk ketika Anak. mendapatkan masih apa? ingat itu masih ada itu dulu itu ada juga yang dimasukkan Eh, di apa lubang-lubang dinding gitu. Hmm. Ada ta'arud sukut. laki ini. cuma tidak ya. haram, tidak haram. Ya. ya. Hah? Oh, anak. Ya. Beji. Hmm? Ya. Yeah. Kalau dulu dari tinta kalau di gosel itu hilang ya, dari luntur dulu. Tapi sekarang ini cetakan ini. Kalau dimasukkan ke dalam air enggak enggak hilang masih itu. Hmm? Hmm. Kalau dulu luntur tulisannya. Enggak tahu ada ihraq di situ, enggak dibaca. Enggak dibahas. Ada dibahas. Panjang. فيجب عليه يجب ويكره إحراق خشب نكش بالقرآن ويكره حركه في المتن في المتن يجب مستمر يكره يكره كل هذا يكره يكره حرق يجب في المتن شكرا ما يكفي ايه ما بعدين yang mau dibahas. Untuk permasalahan terjemah yang kemarin masalah huruf uh, tafsir. Untuk masalah huruf eh, tafsir itu dikatakan uh, eh, ibrah al ibrah bi ziyadatil huruf la kalimah. Jadi per huruf ya dilihat lebih banyak tafsirnya atau lebih banyak Al-Qur'annya. Ya, la kalimat bukan per kalimat per huruf. Di disebutkan merjainya masdarnya. Enggak, eh, itu di muhni. Cuman ini permasalahan yang Anda tulis di sini kalau terjemah dengan bahasa Indonesia. Sekarang kan ada Al-Qur'an terjemah bahasa Indonesia. Bukan terjemah terjemah dan tafsirnya kan itu kan. Bukan terjemah secara bahasa yang ada Al-Qur'an enggak, itu tafsir. Tafsirnya Al-Qur'an cuman dengan bahasa Indonesia. Itu dihukumi tafsir atau dihukumi tetap Al-Qur'an. Kalau dihukumi tafsir, wah hurufnya kan lain. Ya, panjang lebih panjang kan. Lebih panjang bahasa Indonesia artinya kan lebih panjang daripada bahasa Arab. Ya apa itu hukumnya? Uh, ditemukan di kitab Nihayatul Zain. Amma tarjabatul mushaf al-maktub tahta suturihi fala tu'ta hukmut bal Tabgalil mushaf hurmatu masihi wa kama aftabihi as-sayyid Muhammad Dahlan. Nah, Muhammad Dahlan. Bukan Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Dahlan. Harus apa? Terjemah mushaf al-maktub terjematnya ta, apa? Terjem eh, terjemahnya daripada mushaf yang ditulis tahta suturihi yang di bawah tulisan Al-Qur'an. Fala tu hukum tafsir tidak dihukumi hukum tafsir itu. Bal tabgal mushaf hurmatul mas walham ya tetap hukumnya apa diharamkan memegang dan membawanya tetap dihukumi Al-Qur'an tetap dihukumi Al-Qur'an Allahu a'lam amma khilaf ma hasalna al-ibara illa hadha kita tidak mendapatkan ibarat kecuali ini mungkin ada au istawaya haruma masuha wa in khalat anil Qur'an. Bal al hurma fiha aula min cintin in fasala Mas. huruf berarti. Tapi yang bukan ajam. Masalah mas kalau dengan hamil kalau Bani bin Hajar wa Romli Kalau Syihab Ramli menyatakan kalau emas dengan tibar al-warok mau di Hmm. Kalau memang di situ aksar Qur'annya harum masuk. Kalau aksar tafsirnya boleh. Tapi kalau untuk masalah tafsir majmuk semuanya jumlatan. Tapi kalau Indah Ibn Hajar dah mutlak walaupun hmm. satu kertas lebih banyak Qur'annya kalau majmuknya itu tetap katakan aksarnya tafsir dari daripada Qur'an tetap mutlak boleh. Boleh. Iya. Penting majmuknya. Termasuk kayak di sini asal matalib syarradu talib. zen, Zain. Ya, hari zen itu nah, Bandani ya? Bandani ya? Ada yang lain? ibarahnya. Ya, tapi tidak boleh membacanya. Ya. Ya. Ibarah hasyah hasyatan hasyata goilyubi wa, wa amirah. Umairah. Umairah. Sultana mohon diulang. Iya, ibarahnya. Keterangannya. Kiroahnya bil ajami atau kiroahnya dengan Al-Quran sama tidak? sama boleh eh, sama tidak bolehnya kayak gini katanya situ ya juzu batuhu boleh menulis ajami ya bismillah gitu ya dengan bahasa Indonesia la qiraatu tidak boleh dibaca yang ditulis tadi itu nulis tak boleh membacanya tidak boleh kalau membacanya ya kalau membaca bismillah cuman dengan bahasa Arab tidak apa-apa ya melihatnya tidak apa-apa dengan bismillah cuman fasih bahasa bacaannya ya, tidak ya, apa-apa dia di situ menulis tok ya menulis bismillahirrahmanirrahim. Salah kalau dibaca bahasa Indonesia bismillah ya bismillahirrahmanirrahim kan itu atau rahman bisa juga. Irrahmanirrahim yang enggak bisa itu ain. Ya apa ain? Mau kalau dibaca ya apa ainnya? Ya enggak bisa. Nulisnya bahasa Indonesia boleh, cuman membaca bacaan yang dia tulis dengan bahasa Indonesia. Sekarang kan ada itu auzu billahi. Ya. Itu kan bukan itu bukan bukan bacaannya bukan bukan baca bacaan bahasa Arab. Auzu billahi minasyaitonirrajim. Jadi yang tidak boleh membaca dengan bacaan ajami. Iya. Kalau dengan bacaan Arabi enggak Tidak apa-apa. Nulisnya hukumnya boleh, bacanya tidak eh, ada khilaf memang ya, ya ada khilaf. khilaf kan ada khilaf itu bagi yang membolehkan ada yang tidak membolehkan itu yang tadi di matan malah tidak boleh ya nah. Ibn Hajar semuanya mengatakan tidak boleh jadi kita membahas di sini ada khilafnya loh ya Lahsan jangan nulis sudah jangan nulis bahasa Indonesia itu itu maksudnya untuk memudahkan yang nggak ngerti tulisan bahasa Arab supaya bisa baca Al-Quran Nah, tapi apakah bisa menjamin tulisan selain bahasa Arab itu dengan bacaan yang dengan Al bacaannya Al-Qur'an gitu loh. Akhirnya seperti itu azab. Ya. Ya. Iya, singobak dirham. Walhasil itu sama ya. Tadi ibarahnya itu cuman menjawab masalah itu tak. E, wajah lu baina aurakihi. Ja'lu bina aurogi itu apa di atof sama dengan pembahasan wawat udirhamin ala maktubihi sama apa ndak? Ya, kalau di tarsih mengatakan ja'lu auragi berarti gini. Taruh di maktubi, ini dirham ditaruh sini. Ya ditutup atau dibuka sama. Kalau ja'lu baina auragihi yang di tarsih Walaupun tidak nempel. Ini Al-Qur'an masalah. Dia seperti ini. Nah, ditaruh ini. Atau gini masalah. Ja'lu baina walau walam yamsahu, tidak walayu lagi Walayu lagi maktub maksudnya. Ya tetap haram. Karena ja'lu baina auragi menjadikan antara kertasnya. Kalau gini enggak berarti. Itu walau fil Dini ya Iya. Iya. Alamat-alamat ini. Dirham kan bukan bukan semuanya kan? Dirham. Dirham atau dinar? Enggak, itu kertas. Maksud anak uang ini anak contohkan uang seandainya. Iya, bukan kertas. Kertas ini bukan kertas loh. Anak contohkan seandainya ini dirham. <laughs> kafe gitu kertas. Dirham. Jadi atau dikiaskan duit karena itu termasuk ihana karena duit itu kan sesuatu yang bermanfaat gitu waktu TKI emas atau cara untuk nyimpan emas atau cara nyimpan duit kan biasanya kan gitu nah, itu ah, itu bisa ada gambaran ihana terhadap kitab atau ihana terhadap tapi kalau memang dibuatkan alamat dari kitab itu sendiri dengan kertas tidak nah, ada bentuk ihana ada di situ tidak ada bentuk imtihan di situ Iya, kan itu berarti ada ihana begitu. Ya uang monopoli, uang apa, masa uang itu. Ya, tetap dunia. Ya, ya. yang penting di situ ada gosotnya kan ada ada imtihannya itu kan taklilnya itu kan. Itu menanggapi jaklu baina auragihi. Jalu baina arogi kalau ngitung uang di atasnya Al-Qur'an tidak ya apa-apa berarti bukan jalu baina arogi. Hitung duit di dukur Al-Qur'an. Tidak hmm. nempel tulisannya, bukan jalu baina arogi. Kalau jalu baina arogi ini antara eh, hmm. kertasnya. Kalau gini hendak ngitung duit masalah anak wong jauh duit pasti mau maca Al-Qur'an. Ngitung di atasnya imtihan ini bukan. Kenapa? Tidak ada. Jalu baina arogi bukan ini. Kalau nempel ya. Pertanyaan saya umpama dirham tersebut dimasukkan amplop gitu. Apa termasuk masuk dirhamnya kepada mushaf. Yang kedua di sini pembahasan ya yahrumu tamkinu sobi ghairum mayis. Kalau tamkin berarti di depan wali. Kalau tidak di depan wali bukan tamkin seakan-akan tidak ada orang yang mentamkinkan ghairu sobi Berarti sobi itu memegang dengan sendirinya tidak di depan wali, tidak ketahuan wali dan siapa yang dihukumi haram tersebut. Gitu. Iya. Kalau ya tamkin berarti kan ada pekerjaan dari yang lain. Tamkin tidak harus dikasihkan gini ya. Meletakkan sembarangan tempat itu juga tamkin. Untuk tempatnya anak kecil jangan main-main di situ taruh situ Al-Qur'an. Itu juga tamkin itu. Bukan harus dikasihkan gini ya. Atau lebih jelas lagi memang anak kecil kasih Al-Qur'an, enggak boleh. Ini tamkinus sabi ghair mumayyiz ini. Hukumnya haram. Kecuali kalau memberikan kemudian di situ ada walinya. Kan bisa dijaga kan, enggak mungkin robek. Tamkin mungkin juga bisa ditaruh sembarangan. di Tempatnya anak kecil jalan ditaruh. Karena enggak memberikan kok dia jalan sendiri, sama. Sama juga. Untuk itu tadi di amplop kalau jaklu baina auraqihi ya tetap yang tadi itu wajak lu baina auragi pembahasan tarsih tadi itu ya sama. Kan jak lu baina auragi itu. Walaupun tidak nempel kan tadi. Ya. Kalau dengan ibarah itu. Ya di sini, di sini kan memang karena ada taklilnya. Di situ ada imtihan, ada tidak menghargai Al-Qur'an. Lah kok didekek amplop itu ang ada duitnya ditaruh ada di Al-Qur'an atau di kitab kok enggak ada tempat lain gitu loh. Seakan-akan ini menjadi seperti dompetnya begitu kan tidak benar itu. Ya, ada intian kurang menghargai itu karena penghinaan. Tidak kalaupun itu terjadi Memang pertanyaannya untuk apa? Kan ada imtihan itu berarti penghinaan Al-Quran Kalaupun itu terjadi Bukan berarti ada faedahnya begitu Yang dibahas di sini kan tidak ada faedahnya Justru karena ada imtihan itu dilarang Bukan gunanya untuk apa sebetulnya Memang untuk apa begitu? Karena itu dilarang gitu loh Tidak paham Cuma artinya kan bukan kita baru kan karena ada impian justru dibuat mainan kan karena kurang ada ada taatim terhadap Al-Qur'an gunanya untuk apa ya, memang kita tanya lah ada apa gitu karena dilarang kalau ditabaruk maksud Baruk tambah gitu. baca Quran sampai entek kita Baruk gitu Nah itu menanggapi dari ibarah itu karena di di anak itu dianggap atof. Ini sama bahasanya ditanggapi sama tarsi. Lo mungkin jangan lupain auragi walaupun itu jarang terjadi kan itu.